السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dalam sebuah tausiah singkat kita ingin memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sedikit membahas beberapa permasalahan agama terkait dengan keimanan dan keislaman kita. Para hadirin yang saya muliakan, <clears throat> di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita adalah sikap bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering disebut atau diistilahkan dengan tawakal. Tawakal atau sikap bersandar diri kepada Allah satu-satunya merupakan ciri dan tanda kebenaran dan kejujuran iman seorang muslim. Dia hanya bersandar kepada Allah di dalam meraih keselamatan, hanya bersandar kepada Allah dalam meraih keistiqomahan dalam beragama, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upayanya menyelamatkan dirinya dari berbagai musibah di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Hanya kepada Allah lah kalian menyandarkan diri jika kalian benar-benar beriman. Ayat semisal ini diulang dalam beberapa ayat Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu bukti iman dan bukti tauhid seorang muslim kepada Allah, dia tidak akan pernah bersandar kepada selain Allah. Tidak akan pernah bersandar kepada manusia. Tidak akan pernah bersandar kepada kawan-kawannya tidak akan pernah bersandar kepada pengikutnya ataupun siapa saja dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan. Sebuah hadis ingin kita dengarkan bersama yang di dalamnya mengandung pelajaran penting terkait dengan sikap tawakal. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi juga Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ad-Darimi dalam sunan mereka. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Qala Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, Ya Rasulullah, murni bi syai'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku sebuah doa, sebuah ucapan yang aku dapat mengucapkannya, berdoa dengannya di waktu pagi dan ketika aku memasuki waktu sore. Demikian sahabat Abu Hurairah menceritakan permohonan sahabat Abu Bakar Dalam hadis yang kita dengarkan bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat, sahabat terbaik, bahkan umat Islam terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi untuk diajarkan kepadanya sebuah doa yang dapat beliau ucapkan di waktu pagi ketika memasuki waktu setelah terbitnya fajar seperti kondisi kita sekarang ini. Dan doa diucapkan ketika sore sebelum terbenamnya matahari yang kemudian dikenal dengan istilah azkarus sabahi wal masa. Zikir pagi dan zikir petang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Qul Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada." رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan doa Allahumma wahai Allah fatiras samawati wal ard yang telah menciptakan langit dan bumi alimal ghaibi wasyahadah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib ataupun segala perkara yang nampak. Rabba kulli Shayin wa malika. Rabb pencipta, pemilik dan pengatur segala sesuatu dan yang menguasainya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku dan dari kejahatan syaitan serta bala tentaranya. Doa ini sebelum saya melanjutkan sabda Rasulullah yang berikutnya coba kita perhatikan baik-baik bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya ini sebuah doa yang mengandung makna yang luar biasa yang menunjukkan sikap bersandar diri kepada Allah sepenuhnya dan dalam doa ini mengandung adab-adab berdoa. Yang pertama adalah doa ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sebelum kita memohon, sebelum kita meminta kepentingan dan hajat kita, kita menyebut kebesaran-kebesaran Allah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang mulia. Dengan mengucapkan Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Meminta kepada sang pencipta. Memanggil sang pencipta. Mengeluhkan apa yang ada pada dirinya kepada sang Pencipta bukan kepada makhluk, bukan kepada jin, bukan kepada manusia, bukan kepada pohon, bukan kepada benda-benda yang dikeramatkan dan yang semisalnya, tetapi memanggil Allah, Allahumma fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wasyahada, yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib yang telah terjadi dulu yang sedang terjadi sekarang di bumi, di langit, di permukaan bumi, di perut bumi, di langit dan seterusnya. Allah mengetahui secara detail proses semua itu terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana prosesnya, kapan terjadinya, berapa durasinya, apa yang diakibatkan, apa yang dimunculkan, semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa dengan doa ini, dia sedang memanggil zat yang mulia ini tadi. Posisi kita pun sekarang di masjid ini Allah mengetahui. Manusia yang ada di luar masjid Allah mengetahui. Siapa yang beribadah, siapa yang tidak Allah mengetahui. Di belahan bumi timur, barat, utara, selatan, semua Allah melihat. Segala proses yang ada di dalam perut bumi, pergerakan-pergerakan yang ada di perut bumi yang kita tidak mengetahuinya, kita tidak bisa mendeteksinya, semua itu berjalan dengan kehendak Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sedang memanggil zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, termasuk makhluk Allah yang namanya syaitan. Syaitan yang selalu mengelilingi manusia, mengitari manusia. Di mana saja mereka berada, berusaha untuk mempengaruhinya, mencelakakannya. Allah mengetahui makar-makar syaitan. Maka kita memanggil Allah dalam doa ini. Menunjukkan bahwa kita bertawakal dan bersandar kepada Allah. Kemudian dikatakan dalam lanjutannya Rabba kulli syai'in wa malika. Rabb segala sesuatu, pencipta, pemilik dan pengatur segala sesuatu serta yang memiliki dan menguasainya. Bumi dengan segala isinya, Allah yang mengatur, menciptakannya dan memiliki menguasainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bumi ini yang kita duduk di atasnya bergetar. Bumi dengan penuh ketaatan akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat atas perintahmu. Lautan yang tidak jauh atau danau yang di sebelah kita ini juga makhluknya Allah. Siap diperintah oleh Allah kapan saja. Tidak akan pernah mundur sedikit pun dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya, Allah yang memilikinya. Para hadirin yang saya muliakan, demikian makhluk-makhluk Allah. Angin bergerak dengan perintah Allah, dengan kecepatan yang Allah maukan. Kapan Allah mau menambah kecepatan itu, dia akan bergerak sesuai dengan perintah Allah. Siapa yang bisa menyangka dan mengira apa yang akan menimpa kita setelah ini di siang hari atau di sore hari nanti atau di malam hari. Kita mendengar berita apa yang terjadi di beberapa negara yang tidak jauh dari kita. Angin yang menghembus dengan kencang hingga menimbulkan korban, menimbulkan barakallahu fikum manusia yang jatuh bergelimpangan mati, yang sombong, yang lalai pun tidak akan mampu menghadapi itu semuanya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah Maha berkuasa. Allah Maha kuat. Allah Maha berkehendak. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi, di langit yang mampu menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersandar kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah, memanggil Allah. Betapa ruginya sebagian manusia yang masih bersandar dalam meraih keselamatan kepada selain Allah. Masih ada yang bersandar kepada pohon, masih ada yang bersandar kepada penjaga laut, masih ada yang bersandar kepada penjaga gunung sehingga mereka melakukan upaya pendekatan-pendekatan sesajen dan yang semisalnya penyembelihan kurban dan penyajian makanan-makanan untuk penghuni gunung, penghuni lautan, penghuni danau, penghuni kawah dan yang lainnya. Bersandar kepada mereka. Sebagian petani di beberapa daerah untuk meraih keinginannya mendapat panen raya, dia harus melakukan upacara-upacara mengedepankan dan menyajikan sesajen-sesajen padahal Allah yang punya tanaman Allah yang bisa menumbuhkannya kapan Allah maukan dia akan tumbuh kapan Allah hendaki untuk kering dia akan kering maka dari itu Islam dengan tauhidnya Islam dengan imannya melarang kaum muslimin melarang seluruh manusia untuk menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan termasuk ibadah yang namanya tawakal. Tidak sedikit dari hamba-hamba Allah yang masih bersandar kepada benda-benda. Ada besi kuning, ada jimat, ada ini dan itu. Sebagian orang menaruh jimatnya di warung tempat dia membuka warung makanan atau di tokonya. Ada yang berupa tapal kuda, ada yang berupa benang-benang yang dibuat oleh orang-orang pintar kepercayaan dia. Dalam rangka dia bertawakal mendapatkan rizki, mendapatkan pemasukan dan pendapatan. Mendapatkan keselamatan supaya tidak diganggu manusia, supaya tidak diganggu oleh jin. Semua itu dilarang oleh Islam. Rasulullah saw Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya diberitakan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi rahimah radhiyallahu anhu qala kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qilada illa quti'at. Kami dalam sebuah perjalanan dengan Nabi, dalam sebuah perjalanan safar menuju medan tempur. Di saat itu, di saat pasukan sedang beristirahat, Rasulullah mengutus seorang utusan dari sahabatnya untuk mengumumkan sebuah syariat, sebuah bimbingan di saat pasukan sedang menuju medan tempur. Apa kata Nabi? Jangan ada sebuah kalung yang terbuat dari tali busur panah yang sudah usang yang diikatkan di leher onta ataupun kalung-kalung yang lainnya sebagai jimat kecuali dipotong dan dibuang, dipatahkan dan dibuang. Subhanallah. Ternyata dalam masyarakat jahiliyah dahulu ada keyakinan-keyakinan terhadap beberapa benda termasuk tali busur panah yang sudah usang tidak mereka buang tetapi mereka ikatkan pada anak-anak kecil supaya tidak kena sihir supaya tidak kena hipnotis supaya tidak kena gangguan syaitan dan yang lainnya juga dikalungkan di leher onta di leher sapi agar selamat dari berbagai gangguan tersebut Para hadirin yang saya muliakan Nabi sebagai pembawa syariat dari Allah mengamanatkan dan membina umat melarang kaum muslimin untuk melakukan yang seperti itu. Dalam riwayat lain disebutkan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak barang siapa yang menggantungkan jimat sungguh dia telah berbuat syirik menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kita lanjutkan bimbingan doa Nabi. Setelah menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya, keagungan-keagungannya, baru setelah itu permohonan diajukan. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan atau kejahatan diriku. Kita punya kejahatan, kita punya hawa nafsu, Hawa nafsu kita selalu mengajak dan memerintah kita untuk berbuat jelek, untuk bermaksiat, untuk membolimin, untuk berdusta, untuk berkhianat, untuk untuk ini hawa nafsu. Saya dan semua manusia tidak terlepas dari hawa nafsu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, Inna nafsa ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu selalu selalu mengajak memerintah kepada yang jelek maka kita berlindung kepada Allah. Jangan ada di antara kita yang mengatakan dan merasa saya bisa menundukkan hawa nafsu saya. Jangan. Berlindung kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku, kejelekan hawa nafsuku. Baru setelah itu yang kedua, wa min syarri syaitani wa syirki dan dari kejahatan syaitan serta bala tentaranya. Syaitan yang tidak henti-hentinya mengajak merayu kita untuk menjauh dari syariat Allah. Untuk menjauh dari bimbingan Rasulullah. Untuk berbuat keji. Berbuat mungkar. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini. Kemudian beliau melanjutkan dalam bimbingannya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Qala qulha Iza asbahta wa iza amsayta wa iza akhadta mabja'aka. Ucapkan doa ini wahai Abu Bakar ketika engkau memasuki waktu pagi seperti sekarang. Dan ketika engkau memasuki waktu petang serta ketika engkau hendak tidur di malam hari. Ketika hendak tidur disunnahkan kita berwudu dan kita diajarkan oleh Nabi beberapa bentuk doa. Antara lain doa yang kita sedang kaji bersama ini. Allahumma fatiras samawati wal ardu. Alimal ghaibi wa shahada Rabb kulli syai'in wa malika. ashadu an la ilaha illa anta A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum saya akhiri kajian ini, dalam doa yang kita dengarkan bersama tadi, setelah menyebutkan sifat-sifat Allah, Fatiras samawati wal ard, kemudian yang berikutnya alimal ghaibi wasyahadah, Yang berikutnya Rabba kulli syai'in wa malika Kemudian disimpulkan semua itu oleh Nabi Dengan Ashadu an la ilaha illa anta Ashadu an la ilaha illa anta Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah Tidak ada yang berhak dimintai perlindungan, pertolongan, keselamatan Dari gangguan segala makhluknya dan kejelekan mereka Mereka kecuali engkau ya Allah para hadirin yang saya muliakan di samping doa ini kita ucapkan di waktu pagi di waktu petang dan ketika kita hendak tidur di malam hari hendaknya kita merenungi makna hadis ini sebagai bahan evaluasi bagi kita keluarga kita orang tua kita anak-anak kita dahulu saya punya kawan ketika masih sekolah di sekolah menengah atas. Di lemari tempat dia belajar, eh, lemari tempat pakaian dia menyimpan pakaiannya. Dan beberapa buku-buku pelajaran dia di sana. Tanpa dia merasa canggung karena mungkin ketidakmengertiannya. Di sana ada jimat-jimat. Ada beberapa bundel kertas yang ketika saya lihat ternyata itu adalah jimat. Ketika terjadi dialog, apa yang kamu inginkan dari ini? Dia menjawab, ya supaya saya berwibawa. Supaya saya disegani oleh orang. Supaya nanti kalau ujian ulangan tes, saya bisa menjawab dengan mudah. Sang ayah dan ibu tidak tahu apa yang dilakukan oleh putranya di kamarnya, di lemarinya. Sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan dengan Tauhid yang bisa membahayakan seorang hamba ketika melakukan kesyirikan kepada Allah, menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam berdoa, dalam memohon perlindungan, memolong kesehatan dan yang lainnya. Mengakhiri tausiah ini saya akan bacakan salah satu ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita tentang salah satu bahaya kesyirikan. Allah mengatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan para nabi sebelum engkau. Kalau seandainya engkau Muhammad nabi berbuat kesyirikan berdoa kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada selain Allah, siapapun selain Allah itu, maka sungguh seluruh amalanmu akan terputus. Seluruh amal ibadahmu akan tertolak Qiyamul lail tahajudnya, sholat duhanya, sholat wajibnya, puasanya, sodakohnya, jihadnya, dakwahnya, zikirnya. Tertolak, terputus akibat kesyirikan. Dan pasti, kata Allah, engkau akan tergolong orang-orang yang merugi. Ini salah satu akibat buruk dari kesyirikan. Semoga Allah melindungi saya dan seluruh yang hadir serta keluarga kita, serta kaum muslimin yang lainnya untuk dilindungi oleh Allah dari berbagai kesyirikan dan kita diberi taufik oleh Allah semuanya untuk senang bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dengan segala bentuk ibadah. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.